Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله di kajian kita pada kesempatan kali ini biidznillahi taala kita melanjutkan kajian kita kajian kitab Al-Muridul Adab Az-Zullal fi man tukida fi ma na'am atau fi man tukida ala ba'di al-manahij wal aqaid wal a'mal li fadilati syekh Mufti Janubis Saudiyah Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahmatullahi taala Alayh Setelah sebelumnya kita sedikit membaca tentang biografi dari beliau rahimahullahu taala yang tulisan biografi tersebut ada di cetakan lama dari kitab ini kitab al muridul Adab yang ditulis sedari dulu oleh Dr. Muhammad Ibnu Hadi yang dia telah saat ini menyimpang dan telah ditahdir oleh para ulama atas penyimpangannya memberlakukan tahdir yang serampangan terhadap Fadilatul Syekh Ad-Duktur Abi Rabi' Arafat ibn Hasan al-Muhammadi dan juga para masyayikh dan duat di kota Madinah dan juga beberapa di antaranya di luar e, kerajaan Arab Saudi. Dan pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan beralih membaca kata pengantar dari Fadilatul Syekh Salih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah taala naam atas balasan dari naskah kitab Al-Mauridul Adab yang dikirim kepada beliau untuk dikoreksi. Maka tertulis atau disebutkan di sini di halaman yang ke-11 atau halaman yang ke-12 yang tercantum di cetakan yang kami pegang Takridu Fadilati Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Udu Hayat Kibar Ulama wa Udu Al-Lajnatu Daimah Lil Ifta Kata pengantar dari Fadilatu Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah sebagai salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama dan salah satu anggota Al-Lajnatu Daimah Lil Ifta Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Syekh wal Akh Al-Karim Ahmad ibn Yahya An-Najmi hafizahullah wa waffaqahu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini beliau menyampaikan salam berupa balasan surat atau balasan dari naskah yang dimintakan koreksi kepada beliau dari Syekh Ahmad Najmi. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ba'du. Qara'tu mu'allafakum qal al-qayyim al Mawrid Al adab az-zullal ma untuqid ala ba'd al-manahij ad-da'wiyah min al-aqaid wal a'mal. Saya telah membaca karya Anda yang begitu bagus. Saya mendapati karya tersebut sebagai karya yang sangat baik, sangat berfaedah pada fi maudu'ihi. Nah, sesuai dengan konteks nah, konteks pembahasannya di dalam uh, muatan kitab tersebut. Tamussul hajatu ilaihi fi hadzal zaman alladhi kathrat fihi al-hizbiyat wal jama'at allati tatasamma ma'al asaf bismid da'wati ilal Islam. Yang karya Anda ini benar-benar sangat dibutuhkan di masa ini yang mana di masa ini sudah sangat amat dan teramat banyak yang namanya al-hizbiyat dan banyak al-jamaat kelompok-kelompok yang menamakan dan mengklaim diri mereka dengan penamaan Islam ataupun dakwah Islam ataupun dakwah salafiyah Wa ma'lumun annahu laisa fil islami illa jama'atun wahidah. Dan kita telah kita ketahui bersama bahwasannya memang di dalam Islam ini tidak ada jamaah yang berbilang kecuali hanya jamaah satu. Satu jamaah yaitu jamaah <clears throat> yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam antal jamaah. Nah, engkau adalah jamaah wa in kunta wahdak walaupun engkau sendirian ma wafaqal haq wa in kunta wahdak yaitu al jamaah yang ditafsirkan oleh beliau dalam sabda yang lainnya ialah engkau mencocoki al haq itu adalah jamaah walaupun engkau bersendirian. Barakallahu fikum. Itu adalah al-jamaah. Dan di dalam Islam jamaah hanya satu, tidak berbilang-bilang. Wa manhajun wahid dan manhaj adalah manhaj yang satu. Manhajnya adalah manhaj yang satu, bersumber dari apa? Dari satu ajaran. Ia jama'atu ahli sunnah, yaitu jama'ah ahlu sunnah. Wa manhajun wahid wa huwa manhajur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Jamaah yaitu jamaah ahlu sunnah wal, wal jamaah dan manhaj yang satu yaitu manhajnya Rasul dan para sahabat beliau. Kama wasafahum sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-jama'at wal firaq al-mukhalifah biqaulihi hum man kana ala mithli ana alaihi al-yawma wa ashabi. yaitu sebagaimana yang telah disampaikan sendiri oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika membahas seputar al-jama'at, yaitu membahas seputar kelompok-kelompok yang al-mukhalifah, yang menyelisih dan menyimpang. Beliau alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya hum mangkana ala mithli nam hum mangkana mithlu ana alaihi liyawma wa ashabi yaitu al-jamaah ialah orang yang kana ala mithli ana alaihi yaum orang yang berada di atas ajaranku hari ini wa ashabi dan ajaran yang diikuti oleh para sahabatku falaisa lana illa jama'atun wahidah maka kita semuanya ini sebagai umat Islam tidak memiliki jamaah yang lain kecuali jamaah yang satu. Hiya jama'atu ahli sunnah, yaitu jamaah ahli sunnah. Wa manhajun wahid dan kita pun juga tidak memiliki manhaj kecuali manhaj yang satu yaitu huwa manhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa imamun wahid huwa Rasulullah alaihi salatu wasallam dan kita tidak memiliki pemimpin kecuali satu pemimpin, imam wahid yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam. La na'tarifu bi ghairi dzalika al jama'at wal manahij wal qadah. Dan kita tidak mengakui Nah, segala hal yang dinamakan sebagai jamaah-jamaah, manhaj-manhaj dan pimpinan-pimpinan yang lainnya kecuali apa? Kecuali jamaah ahlus sunnah, kecuali manhaj as-salafi, manhaj naam Rasul alaihi salatu wasalam dan di bawah kepemimpinan siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa kitabukum hafizakumullah wafin fi bayanil haqqi ورد batili fi هذا mawdu'. dan kitab Anda ini semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Anda ini balasan disampaikan kepada Syekh An-Najmi rahimahullah ketika beliau semasa masih hidup sangat-sangat mencukupi dan sangat-sangat memberikan uh, kecukupan dan melegakan fi bayanil haq di dalam menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan pada naam konteks yang dibahas oleh kitab Anda ini. Fajazakumullahu khairan ala ma kuntum bihi wa taqumuna bihi min bayanil haqqi wa raddil batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda wahai Syekh Ahmad Najmi rahimahullah dengan segala kebaikan atas apa yang telah Anda curahkan dan sedang anda usahakan dan Anda curahkan di dalam menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Akhukum fillah Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Barakallahu fikum. Selesai ditulis uh, balasan ini dan menjadi kata pengantar kitab Al-Muridul Adab tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1404 1414 Hijriah. 1414 Hijriah ini kurang lebih sekitar 31 tahun yang lalu. Naam, 31 tahun yang lalu Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala membalas naskah dari kitab al muridul Adab. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi menunjukkan para ulama kita memang sudah sejak bertahun-tahun lamanya, mungkin di antara kita juga belum tahu waktu tahun-tahun itu kita berada di mana, belum mengaji, gak tahu dan gak ngerti ilmu, bahkan barakallahu fikum. Bahkan mungkin masih sibuk dengan keawamannya, tetapi para ulama sudah membahas manahij, wal aqaid, wal a'mal, al-jadidah ya membahas manhaj-manhaj, membahas tentang apa e, berbagai penyimpangan-penyimpangan dan telah membantahnya. Barakallahu fikum. Satu sama lain e, saling istifadah, saling minta koreksi. Ya, satu sama lain saling apa? Saling memberikan masukan di antara mereka satu sama lain. Saling memberikan dukungan di antara mereka satu sama lain di antara mereka. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan demikianlah kehidupan para ulama at-ta'awun alal haqq at-ta'awun ala sunnah, at-ta'awun ala salafiyah. Ya, saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Nah, mundu zamanin qadim. Ya, 31 tahun yang lalu, fiin kita masih di mana? Nah, apakah kita sudah mengaji? Sudah bisa membaca Al-Qur'an? Ataukah di antara kita masih apa? Masih sibuk dengan apa? Nas'alullah as-salamatu wal afiyah dengan keawamannya dahulu. Tapi para ulama atas keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala demikian kondisi beliau beliaunya bertahun-tahun lamanya sepanjang waktu dan sepanjang hidupnya mereka sibuk dengan ilmu sibuk dengan hadis sibuk dengan sunnah sibuk dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala sibuk dengan dakwah sibuk membantah ya sibuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah takridu Fadilat Syeikh Al-Ustad Ad-Doktur Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali Udu Hay'at Tadris bil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Nabawiyah wa Rais Qismi Sunnah biha sabiqan. Beliau nah, berikut ini merupakan kata pengantar dari Fadilatul Syeikh Al-Ustad Ad-Duktur, yaitu Profesor Doktor Robi Ibnu Hadi Umair Al-Madkhali. Sebagai mantan anggota. mantan anggota yang ini sudah pensiun. Anggota staf dosen di kampus Al-Jami'ah Islamiyah Madinah. Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah sebagai staf dosen pengajar di kampus Jami'ah Islamiyah di kota Madinah An-Nabawiyah dan sebagai pimpinan Kismus Sunnah Biha sebagai pimpinan dari fakultas atau naam bagian as-sunnah di kampus tersebut. Barakallahu fikum. Dan lumayan agak panjang e, kata pengantar dari beliau tapi sangat memberikan faedah yang sangat luar biasa. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim mengawali kata pengantar ini dengan basmalah barakallahu fikum bersuri taulah dan kepada kitabullahi dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan tasarruf para a'imah di dalam memulai risalah dan karya-karya tulis mereka. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hudah amma ba'du. فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة نعم في منطقة جازان الشيخ أحمد يحيى النجمي في كتابه الفذ المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال فلقد أجاد شيخنا وأفاد وأصاب البدعة wal hizbiyati fi muqatiliha na'am wa bayyana mukhalafatiha lil sunnati wa manhaji salafis salih fil aqaid wal ibadat amma ba'd saya telah mempelajari Naam tulisan atau tinta yang telah ditorehkan oleh guru kami, syekh kami sebagai pengampu ya pengampu bendera al-hadis bendera tauhid was sunnah di provinsi Jazan di bagian selatan Arab Saudi yaitu Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi. Nah, saya telah meneliti dalam kitab beliau ini yang tiada bandingan. Ya, yang tiada bandingannya, tiada taranya, yang berjudul Al-Mawridul Adab Az-Zullal man tukida ala ba'dil manahij ad-da'wiyah min al-aqaid wal a'mal. Falaqad ajada shaykhuna wa afada wa asaba al-bid'ah. Dan benar-benar syekh kami, guru kami telah ajada. Telah menyusunnya dengan baik. Telah bagus penyusunannya dan telah apa? E, bagus karyanya ini dan telah memberikan faidah dan tepat di dalam menjelaskan agapedahan, menjelaskan hizbiyat, menjelaskan berbagai fitnah. Nah, di dalam memenam, di dalam memeranginya dan juga di dalam menjelaskan poin-poin penyimpangannya terhadap Al-Quran dan Sunnah dan manhajus salafis saleh dalam akidah dan juga berbagai amal ibadah. Laqad saddara kitabahu Nafi bi khamsati abwabin bayyana bayyana fil awwali minha al-hikmata allati khalaqallahu al-jinna wal insa min ajliha wa al adillata wal barahina ala dhalik. Beliau telah menerbitkan telah selesai menulis kitabnya beliau ini yang amat bermanfaat dan beliau telah menyusunnya dalam lima bab. Nah, dan telah menjelaskan di bagian awalnya di bagian awalnya diantaranya ialah al-hikmatul lati khalaqallahu jinna wal insa min ajliha. Beliau telah menjelaskan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan yang dengannya diciptakanlah jin dan manusia. Wasakal adillah dan beliau juga memaparkan dalil-dalil serta bukti-bukti atas tujuan dan hikmah tersebut. Wawaddaha fil bab dan beliau juga menjelaskan pada bab yang kedua makna al-ibadah allati atau makna al-ibadah allati khalaqallahu al-jinna wal insa min ajliha wa kallafahumul qiyama biha. <coughs> Naam. Beliau menjelaskan pada bab yang kedua ialah makna al-ibadah. mana ibadah yang telah enam menjadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Dan Allah Jalla wa'ala telah membebankan beban syariat tersebut kepada kepada mereka semuanya, kepada jin dan manusia. Wafil babit thalith dan bab, pada bab yang ketiga, bayyana fihi anna rusula humul hudatu ilallahi wa maradatihi wa, jannatihi. Dan pada bab yang ketiga, beliau menjelaskan bahwa para rasul merupakan para petunjuk yang mengarahkan kepada Allah dan mengajak kepada ridhonya dan mengantarkan kepada jannah-jannahnya. Surga-surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fil babir rabi' dan pada bab yang keempat bayyana anna sabal a'zam bali sababul awhad lin najati min adzabillahi wal fauz bi jannatihi huwa ta'atullahi wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam wasaqal adillata ala dhalik pada bab yang keempat beliau menjelaskan bahwa sebab terbesar bahkan menjadi satu-satunya sebab untuk bisa selamat dari dari azab Allah dan juga beruntung menang dengan jannah dan surganya. Itu sebabnya satu, yaitu apa? Ta'atullah wa taatur rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan beliau membawakan dalil-dalil menguatkan apa? Menguatkan sebab tersebut. Menguatkan penjelasan beliau pada bab keempat tersebut. Wa fil babil khamis dan pada bab yang kelima kata Syekh Rabi' hafizahullah taala Syekh Ahmad An-Najmi bayyana manhajar rusul alaihi musallatu wassalam wa anna da'watahum taqumu ala thalathati usus. Beliau menjelaskan pada bab yang kelima manhaj para nabi, manhajnya para rasul alaihi musallatu wassalam dan bahwasannya dakwah beliau-beliaunya itu didirikan di atas tiga asas didirikan di atas tiga landasan. Yang pertama landasan pertama ialah at-tauhid. Nah, wathani al-ma'ad wa huwa al-iman bil yaumil akhir wa mahawahu min ba'tsin wa jazain wa jannatin wa nar. Yang kedua ialah al-ma'ad yaitu hari akhir. Maksudnya ialah iman terhadap hari akhir dan berbagai peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat min ba'ats dibangkitkan wajaza kemudian dibalas kemudian hasil akhir jannah ataukah nar asas yang ketiga al imanu bir risalatis samawiyah mengimani nam risalah yang datang dari langit syariat-syariat yang Allah datangkan yang berupa wahyu. Maksudnya syariat-syariat yang terdahulu yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Mahada syaikhuna bihadhil abwab al-muhimmah allati tadammanat tilkumul usula ad-daruriyah. Syekh kami, guru kami, Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah telah menyusun bab-bab yang begitu penting ini yang terkandung pada kitab Al-Mauridul Adab atau yang kitab ini atau yang susunan dari bab-bab ini semuanya mengandung apa? Mengandung dan menyebutkan prinsip-prinsip yang sangat penting. Liyakula lil makhdu'ina bil bid'ah wat tarhat وقاداتها أو وقاداتها هذا هو الدين الحق وهذا هو المنهج الحق agar apa agar mereka bisa agar beliau bisa menyatakan kepada orang-orang yang tertipu dengan bid'ah barakallahu fikum tertipu dengan kebid'ahan dan orang-orang yang men menjajakannya atau orang-orang yang mendakwahkannya bisa menyatakan inilah agama yang benar. Sunnah yang beliau tulis dalam kitab ini. Dan inilah manhaj yang hak yang beliau tulis dalam kitab ini. Alladhi yajibu tiba'uhu yang wajib untuk diikuti wa hadhihi usuluhu daruriyat eh, wa hadhi usuluhu daruriyatul lati yajibul imanu biha wattiba'u حملة راياتها وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. agar beliau juga bisa menyatakan kepada mereka orang-orang tertipu dan orang-orang yang telah naam meneriakkan kebid'ahan dengan teriakan yang lantang mereka naam beliau bisa menyatakan kepada orang-orang tersebut inilah manhaj yang hak inilah agama yang benar Inilah manhaj yang hak, yang wajib untuk diikuti. Dan inilah prinsip-prinsip penting, landasan-landasan penting dalam agama ini yang harus diimani. Dan wajib untuk mengikuti orang-orang yang mendakwahkannya. Hamalati rayatiha wa humur rusulul kiram. Siapa orang-orang yang mendakwahkannya? Siapa orang-orang yang membawa bendera, panji, tauhid, bendera Panji Wahyu yaitu Ar-Rusulul Kiram yaitu para rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Amma qadatul bid'ah wad dalalat al-mukhalifun lamma ja'a bihi ar-rusulu min al-aqaid wal manahij wal usul wal ibadat fahum du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fin nar wa hadhihi haqa'iq wadihatun nasi'atun la yumari fiha wa yuhidu anha illa man adallahu وغضب wa ghadiba alaihi wa, wa tubi'a ala qalbihi. Naam. Adapun qadatul bid'ah para pemimpin-pemimpin ajaran kebid'ahan para dai-dai yang menyuruh kepada kebid'ahan mereka orang-orang yang barakallahu fikum mengajak muslimin kepada kebid'ahan dan kepada ad berbagai kesesatan dan penyimpangan. Al-mukhalifun yang menyelisihi ajaran uh, para rasul, menyelisihi akidah beliau-beliaunya, menyelisihi manhaj beliau-beliaunya, menyelisihi prinsip-prinsip landasan-landasan agama yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala menyelisihi cara-cara beribadah yang beliau ajarkan dari Allah tabaraka wa taala fahum du'atun ala abwabi jahannam maka mereka pemimpin-pemimpin bid'ah tersebut merupakan dai dai yang mengajak kepada pintu jahannam man ajabahum ilaiha siapapun yang mengijabahi seruan mereka qadzafuhu finnar pasti akan dilemparkan oleh dai-dai jahanam tersebut kepada api neraka. wahati haqaik dan ini merupakan fakta, kenyataan yang sangat-sangat jelas. Yang sangat-sangat apa? Yang sangat-sangat bisa dilihat dengan panca indera kita. La yumari fiha wa yuhidu anha illa man Allah. Dan tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang ber ah, berpaling dari kenyataan ini kecuali orang-orang yang telah Allah sesatkan dan telah Allah murkai dan telah Allah kunci mati hatinya. Nasallallahu alaihi wal Tersisa mungkin uh, sekian paragraf sedikit dari penjelasan Syekh Rabi hafizahullah taala dalam uh, kata pengantar beliau. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena di Jember sudah masuk waktu maghrib. Kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.